selamat siang Pak Nasrul. Pak Nasrul. Halo Bu. Ya, silakan Pak Nasrul. Inilah negara kita yang tidak punya visi. Kesimpulannya kan harus ada koordinasi gitu loh. Berapa puluh tahun tertunda Bu, nggak bisa dikeluarkan dari becukai. Uh -huh. Halo. Iya. Jadi maksudnya begini, ya juga e itu mengenai kan pajak gitu loh ya tapi untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, kemudian bangsa ini kok ditahan gitu loh. Mhm. Harusnya kan diberi koordinasi. Tapi malah, barang yang kau boleh masuk, malah dimasukin. Barang yang tidak boleh, kayak mobil mewah, alat mewah, yang barang-barang yang menghapuskan sumber kemampuan dari bangsa ini berapa begitu mudahnya masuk ke dalam negeri hanya rusaklah industri dalam negeri, home ya. industry dalam negeri Baik. kok dalam posisi ini ya kembali kepada pimpinnya Bu terima kasih silahkan komentar Anda Pak Jos Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Pak ya tidak heran karena negara kita ini lagi terpuruk dan seperti dagelan aja mudah-mudahan ini mas sampai ke Menju sampai ke Dirjen Bea Cukai terima kasih baik terima kasih Pak Jos selamat sore Pak Ali silakan Pak selamat sore ya silakan Pak saya Lina Hamsen pendapat saya begini Rupanya pemerintah lebih senang itu barang jadi karatan, jadi terbuang gitu. Jadi tidak senang kalau mahasiswa itu dapat pengetahuan dengan alat-alat yang diberikan secara gratis. Itu saja pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya. Pak Sahat silakan Pak. Ya, selamat sore. Ya, pertama seharusnya pihak UGM harus Eh, mencoba ke bea cukai dia urus. terus yang kedua apakah pemerintah Indonesia ini nggak malu Jepang sudah mau memberikan semacam e, bantuan untuk perkembangan mahasiswa di Indonesia dan orang bea cukai apa mereka tidak malu apakah dulu mereka itu tidak sekolah padahal itu untuk untuk perkembangan Eh, penelitian untuk mahasiswa UGM. Seharusnya mereka mendukung, jangan dikenakan biaya masuk yang tinggi. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Sahat. Selanjutnya Pak Hari, silakan Pak. Selamat sore. Ya, silakan Pak Hari. Menurut saya ya itu sebenarnya si masalah komunikasi dan tanggung jawab. Jadi orang berlari mencoba untuk tidak bertanggung jawab gitu ya kalau nanti takut disalahkan dan sebagainya musimnya kan sekarang begitu ya yang penting aman gitu tapi sebenarnya kalau UGM mau sedikit proaktif gitu harusnya buat surat kayak ke menteri atau ke presiden kalau mereka juga nggak peduli ya memang kalau kita memang tidak peduli tapi kalau tidak belum mencoba tapi sudah menyerah gitu oh itu sulit prosedurnya udahlah nggak usah lah mendingan nggak usah aja nah itu memang mental kita yang aslinya kan seperti itu ya masa bodoh gitu terima kasih Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Pak. Iya, silakan Pak. Menurut saya itu salah komunikasi, miskomunikasi itu Pak. Kalau menurut saya itu UGM kan pemerintah punya. Pemerintah itu UGM bayar aja berapa yang diminta biaya cukai. Tahu uangnya juga masuk ke negara juga Pak dari negara ke negara itu nggak ada masalah cuman tanggung jawab orang-orang itu yang di UGM kurang tuh Pak itu masa bodoh makasih Pak iya terima kasih Pak Hendra selanjutnya Pak Tony silakan Pak ya kalau menurut saya itu diumumin lagi ke Jepang ternyata pemerintah kita tuh nggak mendukung adanya research juga nggak usah lain kali nggak usah kirim-kirim uh, sumbangan lah juga nggak akan dipakai di sini karena pemerintah kita ini kerjaannya tuh Pak kalau ini nggak ada duitnya ya nggak bakal bisa lepas benar kata Bapak tadi makanya saya juga pernah tuh masukin mesin di bea cukai memang ada sedikit masalah tapi masalah itu udah dikelirkan begitu kita mau keluarin aja sudah clear udah beres ada nyogok-nyogok dikit juga itu ntar kepalanya lagi pergi lah kepalanya pergi tiga hari dendanya segala macam itu tetap dihitung kan itu sinting namanya jadi nggak bisa ini memang biar cukai itu mesti diganti namanya sekalian biar buang sial diruat biar ganti lah yang baru lah apa sih custom atau apa yang lebih oke okay lah karena menurut saya nggak bisa negara ini orang-orangnya nggak cinta tanah air cinta pada kantong sendiri kalau cinta tanah air mau negara ini maju mesin itu udah keluar dari kapan-kapan makasih